Kita sebagai seorang muslim diperintahkan oleh Allah untuk selalu ya, menghormati, memuliakan para pendahulu kita dari kalangan orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in. Ya. Karena merekalah ma'asyiral muslimin tauladan kita. Maka jangan heran kalau kita diperintahkan untuk mendoakan mereka, untuk mencintai mereka. Di dalam surah Al-Hasyr disebutkan tentang sifat orang-orang yang beriman yang selalu berdoa mendoakan ampunan bagi para sahabat dan berdoa kepada Allah agar dibersihkan hatinya dari hasad kebencian kepada mereka Allah mengatakan setelah menyebutkan orang-orang muhajirin dan ansar Allah berfirman walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina غلا للذين amanu rabbana innaka raufur rahim Walladzina ja'u min ba'dihim dan orang-orang beriman yang datang sesudah mereka, sesudah orang Muhajirin, sesudah orang Ansor. Yaqulun mereka senantiasa berdoa, Rabbana ighfir ya Allah ampunilah kami. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan ampunilah pula orang-orang yang telah mendahului kami di atas keimanan berdoa kebaikan untuk mereka. Ya. Inilah diantara sifat ahli sunnati wal jamaah mendoakan mereka para sahabat dan terus berusaha membersihkan jiwa ini agar jangan sampai membenci mereka dan berdoa kepada Allah memohon kepada Allah kebersihan jiwa itu wala taj'al fi qulubina ghillal lil amanu dan janganlah engkau jadikan dalam hati-hati kami ya Allah kebencian, hasad kepada orang-orang yang beriman. Terlebih mereka para sahabat. Rabbana innaka raufur rahim. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengasih, penyayang. Ya. Dan diantara bentuk upaya agar kita mencintai mereka adalah mengerti jalannya mereka. Jalannya para sahabat, jalannya para tabi'in yang memang kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mengikuti mereka. Dan Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Para ulama kita, ya, mereka mencatat, meriwayatkan apa keyakinan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa akidah Rasul? Apa akidah para sahabat? Apa keyakinan mereka? Terus diwariskan kepada generasi berikutnya, generasi demi generasi, ya bersambung. Dan ini termasuk kekhususan agama Islam dijaga oleh Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap amalan yang kita amalkan bisa dicek Rasul melakukan atau tidak. Setiap keyakinan yang kita yakini bisa diteliti Rasul meyakini atau tidak. Ya, setiap perbuatan yang kita lakukan ya bisa dilihat apakah Rasul melakukan atau tidak. Jangankan masalah-masalah yang besar, masalah akidah, masalah manhaj. Ya. Cara di dalam memahami agama, cara dalam memahami Alkitab dan Sunnah. Jangankan masalah-masalah yang besar, masalah yang sederhana. Sederhana yakni ya, dalam permasalahan-permasalahan yang mungkin bukan pokok, usul. Itu bisa dilihat ini dilakukan Rasul atau tidak. Ya, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, ya, membersihkan bulu kemaluan, khitan. Iya. Ini bisa kita ketahui. Ini memang amalan Rasul. Ini memang dianjurkan oleh Rasul. Ini memang diperintahkan oleh siapa? Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Gerakan-gerakan solat dan yang semisalnya Walhamdulillahirobbilalamin. Jadi sebenarnya Kaum muslimin itu jika mau betul-betul melaksanakan Islam mudah bagi mereka. Tidak dipersilahkan, tidak dibuat susah untuk membuat amalan sendiri. Kreasi sendiri, inovasi sendiri dalam masalah ibadah enggak. Tinggal kita mengamalkan. Akidahnya adalah akidah yang sesuai dengan fitrah sehingga mudah untuk dia apa? yakini Ibadahnya juga ibadah yang mensucikan jiwa dan tidak membuat berat. Ya. Wabillahi taufik. Wallahi wallahi wallahi demi Allah seorang yang betul-betul berpegang dengan Alkitab dan Sunnah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berakidah sesuai dengan akidah Rasul akidah para sahabat para tabiin dia akan menjadi orang yang bahagia lapang dadanya jembar pikirannya tidak susah. Ya. Adapun ucapan sebagian awamun munas yang mengatakan orang kalau berdalam-dalam agama menjadi gila. Nah, atau ada orang sedang jalan di pinggir jalan gila. Itu kayak wong kayak sinau agama ning kebablasan. Artinya terlalu mendalam sehingga apa? Gila. Kenapa bisa gila? Karena yang dipelajari itu tidak sesuai dengan Alkitab dan apa? Sunnah. Jadilah gila. Iya. Yeah. Iya. Wabillahi taufiq. Nah, sebelum kita melanjutkan apa? Risalah ini. Sebagai contoh misalnya, ya. keyakinan tentang di mana Allah. Aina Allah. Di mana Allah? Ini bukan keyakinan yang baru dibahas ya, oleh ahlu sunnah wal jamaah tidak ini keyakinan yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis, dan merupakan kesepakatan para ulama, para sahabat tabiin, adba'u tabiin, dan sekali lagi itu semuanya bisa dicek, bisa diteliti. Itulah keyakinan Rasul, itulah keyakinan para sahabat, itulah keyakinan para tabiin. Ain Allah, di mana Allah? Bukan pertanyaan yang bid'ah, Pertanyaan yang Rasul sendiri menanyakan pertanyaan ini kepada umatnya. Ya, ketika sahabat Muawiyah Ibnul Hakam ingin membebaskan budak perempuannya. Dalam riwayat yang sahih. Datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berniat membebaskan budaknya ya Rasulullah, saya akan bebaskan budak saya ini. Ya, budak perempuan saya ini. Kata Rasul, Coba kita uji. Diuji dulu. Karena sebentar lagi dia akan menjadi orang yang merdeka. Kalau dia orang yang jelek, kalau merdeka dalam keadaan jelek akan apa? Ya, membuat kerusakan. Maka diuji. Muslimah atau bukan? Akidahnya bagus atau tidak? Maka Rasul bertanya kepadanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Rasul bertanya seperti itu. Ya, riwayatnya sahih. Maka wanita tadi mengatakan fis sama Allah di atas langit. Ya. Kemudian Rasul bertanya lagi, "Man ana? Siapa saya?" Kemudian dia mengatakan, "Anta Rasulullah." Engkau adalah Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, "Bebaskan dia fa innaha mu'minah." Bebaskan dia karena dia sungguh seorang mukminah. Seorang apa? mukminah muslimah. Coba lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya dengan pertanyaan ini, Ain Allah, di mana Allah? Kemudian dijawab oleh wanita ini, Allah fis sama. Dan jawaban ini benar. Seandainya salah, Rasul tidak mungkin apa? Membiarkan, apalagi Rasul mengatakan innaha mukminah, Memberikan rekomendasi. Hah, fa'innaha mu'minah dibebaskan. Di sini juga ada pelajaran penting bahwasanya para sahabat memperhatikan masalah akidah dan mengajari akidah walaupun kepada budak-budaknya. Kalau tidak diajari oleh tuanya dari mana belajar? Kalau tuanya tidak memberikan perhatian dari mana dia ngerti? Maka orang tua juga demikian, didik anak-anak kita untuk mengerti akidah yang benar sejak mereka dini. Tanya anak kita, Ain Allah, di mana Allah? Kalau tidak bisa jawab, jawab kita. Allah fis sama, Allah di atas apa? Langit. Itu dalam hadis yang sahih. Kalau saya mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Rasul, kalau saya mengatakan seperti apa yang disebutkan dalam hadis, salah atau tidak? Ya tidak. Apa salah saya? Saya mengatakan seperti apa yang dibenarkan oleh Rasul. Saya bertanya seperti bagaimana Rasul bertanya. Saya bertanya karena Rasul juga bertanya. Aina Allah, di mana Allah? Kemudian saya menjawab, Allah fis sama, Allah di atas langit. Juga karena Rasul demikian keyakinannya. Apa salah saya? Ya. Itu dalam hadis. Dalam Al-Qur'an Demikian banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwasanya Allah Azza wa Jal fis sama. Dalam tujuh tempat dalam Al-Quran, tujuh tempat dalam Al-Quran, bukan satu ayat, tujuh ayat. Menyebutkan bahwasanya Allah di atas ars. Ar-Rahmanu alal arsistawa. Allah Ar-Rahman berada di atas apa? Arsh. Dan ars itu makhluk Allah yang paling tinggi. Tidak ada lagi yang lebih tinggi di antara makhluk-makhluk Allah dan Allah di atas arus Jadi semua makhluk itu di bawah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah yang mengatakan. Kalau saya mengatakan seperti apa yang dikatakan Allah, apa saya salah? Apa saya salah, Ikhwan? Tidak. Saya katakan, saya baca seperti apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Mulk bisa dilihat dalam surah Al-Mulk. Ya. Surat yang pertama dalam juz 29. Di dalam ayat-ayat surat Al-Mulk ada firman Allah, aamintum sama'?" Apakah kalian merasa aman? Apakah kalian tidak takut dengan Allah Subhanahu wa taala yang berada di mana? Di langit, di atas langit. Itu Allah yang berbicara dalam Al-Quran. A'amintum man fis sama. Am amintum man fis sama. Iya. Dua ayat ini. Dan inilah keyakinan para sahabat seluruhnya. Keyakinan para tabi'in. Keyakinan atba'u tabi'in keyakinan para ulama ahli sunnati wal jamaah al imamu syafi'i wal imamu ahmad wal imamu malik wal imam abu hanifah wal imamu al bukhari wal imamu muslim semua para ulama ya seluruh para ulama berkeyakinan seperti itu iya Al-Quran menunjukkan demikian, hadis menunjukkan demikian, ijma, kesepakatan para ulama juga menunjukkan demikian. Sudah, dalil mana yang lebih kuat ini? Al-Quran, banyak ayat, hadis juga demikian, ijma, kesepakatan para ulama. Ditambah lagi fitrah. Fitrah kita, fitrah Anda, wahai manusia. Fitrah menetapkan Allah itu di atas. Ya. Wahai orang-orang yang mengatakan ya, Allah itu di mana-mana. Tolong jawab apa yang ada dalam hati saya ini, fitrah saya ini ketika saya mengangkat tangan saya, menundukkan mata saya atau ketika saya sujud saya meminta dan pikiran saya itu berada di atas. ini saya minta pada zat yang di mana? Di atas. Fitrah kita. Ya. Bahkan orang-orang awam, yakni orang-orang yang mungkin tidak belajar bahasa Arab, tidak belajar agama, ini orang-orang awam, orang-orang gunung dan seterusnya, ya. Taib. Orang-orang yang mungkin belum mengenal agama dengan mendalam, terucap kalimat-kalimat yang secara spontan menunjukkan itulah fitrahnya. Ya. Panen, tidak jadi-jadi. Ya. Banyak hama. Taib. Ya, kikon sabar. Yang di atas belum memberikan apa? Ya, rizki. Jawabannya seperti itu. Nunggu yang di atas. Ya. Yang dengar pun tidak ada yang protes. Ya kan? Itulah fitrah. Ya. Jadi kalau kita mempelajari akidah yang sesuai dengan akidahnya Rasul, sesuai dengan akidahnya para sahabat, sesuai dengan akidah para ulama ahlu sunnah wal jamaah, lapang hati kita ini. Mudah karena sesuai dengan apa? Fitrah. Ya. Anak-anak kita pun demikian, masih kecil bisa memahami. Langsung memahami. Tapi kalau kita dipaksa-paksa untuk meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan fitrah, ya. Dipaksa untuk meyakini Allah di mana-mana. Allah itu di mana-mana. Ya. Wahai orang-orang yang mengatakan Allah di mana-mana. Ya. Allah berarti di dalam saku ini. Ya. Apa jawaban dia? Allah berarti ada di dalam perut saya Allah berarti ada di dalam peci ini naudzubillah ini pertanyaan-pertanyaan untuk mereka Allah ada di bawah kaki saya ya. kalau saya tidur nah ya kan Allah di bawah saya ya. apa yang akan mereka jawab iya iya iya dalam hatinya mengingkari apa iya Allah di bawah saya ya kan Padahal ketika kita sujud kita mengatakan subhana rabbiyal a'la. Maha suci engkau, zat yang maha tinggi. Pikiran kita ke atas. Ya atau tidak, ikhwan? kau muslimin rahimani rahimakumullah. Ya. Wabillahi taufik. Ya. Naam. Sehingga kalau orang belajar yang seperti ini betul-betul bisa menjadi gila. Itulah tadi kenapa orang semakin mendalam jadi apa? Gila karena yang dipelajari tidak sesuai dengan fitrah, tidak sesuai dengan akidah. Berarti tiang ini Allah ada Allah ini. Nah, ini berarti Allah. Jadi saya Allah, Allah saya. Ya. Ada keyakinan kemudian manunggaling kawula apa? Gusti. Ya. datul Wihdatul wujud. Ya ini diantara sebabnya. Ya. Allah di langit di atas langit dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ilmu Allah di mana-mana, Allah mengetahui segala sesuatu, mendengar semua makhluknya, melihat semua makhluknya. Itulah keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Ya, dan anak kita kalau dididik seperti ini, walhamdulillah akan sesuai dengan fitrahnya. Nah, ya Allah di atas langit. Ya. ya. Oh ya bi, bisa kita melihat Allah? Tidak bisa di dunia nak nanti di akhirat. Ya, di surga kita akan melihat Allah. Ya. Hai. Kita di sini bi bicara bisik-bisik Allah dengar tidak? Allah dengar. Walaupun di atas, ya Allah dengar. Ya. Allah melihat kita. Allah mendengar kita. Ya. Wabillahi taufik. Nah. Tapi kalau dikatakan Allah di mana-mana sudah anak kita bingung. Ya kan? Karena tidak sesuai dengan apa? fitrah. Wabillahi taufik. Saya sebutkan sebuah kisah yang ini juga menunjukkan keyakinan para sahabat tentang di mana Allah. Kisah ini berkaitan dengan sebab nuzul, sebab turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala atau surat Al-Mujadilah sebab turunnya firman Allah surat Al-Mujadalah. Datangnya seorang wanita bernama Haulah. Haulah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bermaksud mengadukan problem dia dengan suaminya. Sang suami bernama Aus ibnu Samit. Apa masalah keduanya ini? Dua orang ini orang yang sudah menikah lama sampai tua, ya, kaken-kaken, ninen, ninen sudah sepuh. Di saat masa tuanya ini, sahabat Aus ibnu Samit melakukan sebuah amalan yang ini kebiasaan orang jahiliyah yang waktu itu belum datang hukumnya dalam syariat Islam Ya. Dulu orang-orang jahiliyah itu biasa menzihar istrinya dengan mengucapkan anti kadhahri ummi kamu seperti punggung ibuku maksudnya kamu tidak saya cerai namun kamu saya anggap seperti ibu saya saya tidak boleh mengumpuli kamu kamu sudah bukan istri saya tapi juga tidak saya apa cerai Ya, jadi menggantung. Istri juga tidak didatangi karena seperti apa? Ibu dicerai juga tidak sehingga sehingga dia tidak bisa menikah lagi dengan yang yang lain, menggantung nasibnya. Didolimi dengan kalimat ini padahal sudah tua. Iya. Subhanallah. Ya. Maka datanglah wanita ini kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengadukan masalahnya ya Rasulullah. Nah, ya, menceritakan kejadian dia dengan siapa? Suaminya. Ketika itu Rasul belum memberikan jawaban. Karena belum ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wanita ini memang bersedih, betul-betul bersedih. Maka wanita ini pun mengadukan urusannya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka tiba-tiba turunlah surah apa tadi? Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah. Yang awal dari surat ini Allah mengatakan Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Allah mengatakan qad sungguh sami Allah Allah telah mendengar qaulallati ucapan wanita yakni siapa haulah tujadiluka yang datang kepadamu mengadukan urusan kepadamu fi zaujiha tentang suaminya yang bernama Aus ibnu Samit namun belum mendapat jawaban dari siapa Rasul watashtaki ilallah kemudian dia mengadukan kepada siapa Allah Wallahu yasma'u tahawurakuma dan Allah mendengar pembicaraan kalian berdua. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, Aisyah yakni istrinya Rasul ketika itu berada di sampingnya Rasul. Karena wanita ini datang ke rumahnya Aisyah Rasul berada di dalam rumah, Aisyah di sampingnya Rasul. Berbicara di balik tabir, di balik dinding. Rasul mendengar ucapan haulah dan Aisyah yang ada di sampingnya tidak mendengar kecuali sedikit. Ya. Kata Aisyah, saya yang berada di samping Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dekat dengan wanita ini, saya tidak mendengar semua ucapannya. Ada kalimat yang saya dengar dan saya faham dan ada yang saya tidak dengar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala fauqa sab'is samawat yang berada di atas tujuh lapis langit mendengar ucapan siapa? Ya, wanita ini, pengaduan wanita ini. Sehingga turunlah surat Al-Mujadalah memberikan jawaban bagi setiap orang yang terjadi kasus yang seperti ini. Iya. Wabillahi taufik. Bisa difahami ikhwan? Jadi keyakinan ahli sunnati wal jamaah ya adalah keyakinan yang membuat hati itu lapang karena sesuai dengan akidah ar-rasul akidah para sahabat sesuai dengan alkitab as-sunnah ya ijma dan juga fitrah manusia ya ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah Bismillah. Sehingga jangan takut belajar agama selama yang dipelajari itu benar tidak akan membuat susah. Jangan takut belajar Al-Quran, jangan takut belajar hadis. Ya. Kemudian menjadi apa? Gila. Tidak akan. Ketika yang dipelajari itu adalah betul-betul sumbernya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang akan diperoleh adalah kejayaan. Yang akan diperoleh adalah kemuliaan. Coba lihat para sahabat dahulu. Yang sebelumnya berada dalam kubangan jahiliyah. Berada di dalam kegelapan yang demikian gelap. Kemudian mengikuti dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis, belajar akidahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, berjihad bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, menunaikan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sejarah kemudian mereka menjadi hina. Mulia mereka para sahabat itu. Iya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat Orang-orang yang beriman wali-wali mereka atau wali mereka adalah Allah penolong mereka adalah Allah Allah adalah walinya orang-orang yang beriman pelindung, pembela orang-orang yang beriman yukhrijuhum minadh-dhulumat. Allah mengeluarkan mereka orang-orang yang beriman yang belajar agama Islam dengan benar ini, serius dalam mengamalkan agama, Allah akan keluarkan mereka dari zulumat, dari kegelapan-kegelapan menuju apa? Nur, cahaya. Ya. Namun orang yang tidak serius, tidak belajar dengan sumber yang benar, ya, itulah yang akan menjadi orang-orang yang kemudian apa? tersesat. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Usul Sunnah ya. Kita sebutkan mukaddimah tadi ya. Penting sebagai contoh ya bahwasanya memang perlu wajib bagi kita untuk mengerti ya akidah ahli sunnah wal jamaah. Jalannya para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in. Dan para ulama kita, ya, mereka telah menyampaikan semuanya itu. Ya. Telah mereka kumpulkan dalam riwayat-riwayat. Termasuk apa yang sedang kita baca ini, ya. Bahwasanya Imam Ahmad rahimahullah mengumpulkan dalam risalah ini akidah manhaj yang diyakini oleh para sahabat, para tabi'in wa atba'u tabi'in. Taib. Yang terakhir kita baca kemarin adalah ucapan Imam Ahmad bin Hambal bahwasanya termasuk usul sunnah pokok-pokok sunnah ahli sunnah wal jamaah adalah al-iqtida'u bihim mentauladani para sahabat. Taib. Karena mereka adalah kudwah. Contoh toladan dalam keyakinan, dalam ucapan, dalam perbuatan. Dan dengan mengikuti jalan mereka itu, kita akan diselamatkan dari kesesatan. Kita akan diselamatkan dari penyimpangan. Yang itu mesti akan terjadi. Berkata Asy-Syaikh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali dalam syarah keterangan ucapan Imam Ahmad ini di antara dalil yang menunjukkan pokok yang penting ini wajibnya kita mengikuti jalannya para sahabat wa kadzalika hadithu al-firqatin najiyah demikian juga hadis yang menjelaskan tentang golongan yang selamat hinama akhbarur rasuli sallallahu alaihi wasallam di mana dalam hadis itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda hadhil ummatu sataftariqu ila salasin wa sab'ina firqah sesungguhnya umat ini umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin akan terpecah-pecah akan berselisih ila salasin wa sab'ina firqah akan berkelompok menjadi 73 kelompok kulluha finnar semuanya berada di neraka diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala illa wahidah kecuali satu ya yeah. Kok demikian? Ya demikian takdir Allah. Ya, dan yang dikabarkan oleh Rasul mesti akan terjadi. Para sahabat ketika mendengar sabda Rasul ini tidak tinggal diam. Ini juga menunjukkan bukti semangat mereka para sahabat sehingga pantas mereka menjadi apa? tauladan. Tidak tinggal diam para sahabat. Mereka bertanya, "Man hiya?" Ya Rasulullah, siapa golongan tersebut? Siapa kelompok tersebut? Bagaimana sifatnya? Qala maka Rasul menjawab, "Ma ana alaihi wa ashabi." Jalan yang aku ada berada di atasnya dan para sahabatku. Yani golongan tadi ciri-cirinya mereka mengikuti jalanku dan jalan siapa? Sahabatku. Ya. Yeah. Jadi sahabat ini betul-betul menjadi patokan untuk menilai benar tidaknya sebuah akidah. Menilai benar atau tidaknya sebuah amalan. Ya para sahabat itu. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Taib. Dan keadaan ketika Rasul wafat itu keadaan Islam sempurna ya atau tidak ikhwan? Taib, saya tanya pada kaum muslimin seluruhnya. Apa keyakinan Anda ketika Rasul wafat? Apakah Islam itu belum sempurna? Yani Rasul masih ada yang belum disampaikan ya. Ada yang Rasul tidak sempat menyampaikan kemudian beliau apa? meninggal. Atau Islam sudah dalam keadaan sempurna? Jawabannya apa? Rasul wafat dalam keadaan semua tugas yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan kepada Rasul sudah selesai. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali telah diterangkan dan tidak ada satu kejelekan pun kecuali Rasul telah memberikan peringatan. Ini keyakinan saya dan keyakinan Anda. Turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Al yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Jadi Islam itu sudah sempurna. Dan para sahabat semuanya menyaksikan kesempurnaan Islam itu. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dalam keadaan riba terhadap para sahabat. Jadi yang paling mengerti tentang keutamaan Islam, kesempurnaan Islam, ya sahabat itu. Mereka lah yang menyaksikan dengan sempurna. Maka Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, "Tsumma qala aidan fi haditsin akhar." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, "Taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik." Aku tinggalkan kalian. Tentunya yang pertama kali diajak bicara adalah siapa? Sahabat. Ya, karena beliau bicara dalam keadaan beliau masih hidup. Bicaranya kepada para sahabat. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan agama ini alal baywa yang putih, terang, jernih. Saking terangnya lailuha kana hariha, malamnya seperti apa? Siangnya. Inilah agama Islam yang sempurna yang kalian saksikan ini dalam keadaan sempurna Berarti agama Islam yang sempurna itu ya yang disaksikan oleh para sahabat ketika itu ya tidak? Maka Rasul mengatakan la yazihu anha illa halik. Tidak ada yang berpaling dari keadaan ini kecuali halik, kecuali apa? Binasa. Jadi hati-hati kalau kita melakukan amalan yang tidak ada pada zaman apa? Sahabat. Hati-hati kita memiliki keyakinan yang tidak ada pada zaman apa? Sahabat. Hati-hati kita melakukan sebuah perbuatan yang tidak ada pada zaman sahabat. Hati-hati. Ya. Wabillahi taufik. Sehingga para sahabat betul-betul mengerti agama Islam yang benar itu seperti ini. Ya. Kesalahan yang samar, kesalahan yang kecil pun mereka paham para sahabat itu karena Rasul mengatakan lailuha kana hariha. Malamnya seperti apa? siangnya. Mereka mengerti betul. Yang mungkin kalau kita melihat kita biasa saja. Ya. Makanya ketika di salah satu masjid di Damaskus kalau tidak salah ada sekelompok orang sedang zikir dengan menggunakan apa? batu. Ya. Mungkin kalau kita yang melihat biasa-biasa saja. Oh, biasa ya. Orang semangat kok, ya. Kenapa kita apa namanya? komentari ya kan. Jangan-jangan mereka yang betul, saya yang salah. <laughs> Itu karena kita tidak ngerti. Ya kan? Iya. Atau oh semuanya betul lah. Masing-masing juga punya niatan untuk menuju suatu titik. Memang jalan ke Jakarta hanya satu titik, satu jalan banyak ya kan. Ya. Tapi tidak seperti itu dengan para sahabat. Ketika Ibnu Mas'ud melihat kejadian ini, ya, Orang-orang pada berzikir dengan menggunakan batu dihitung. Ya, salah satu halakoh ada lingkaran, yang satu berada di posisi sebagai pemimpin, sebagai komandan, dia mengatakan kepada jamaahnya, "Sabbihu mi'ah." Bertasbihlah seratus kali. Maka semuanya beramai-ramai berjamaah, "Subhanallah, subhanallah, subhanallah" dengan menghitung apa? Batu. Sampai seratus. Selesai kemudian mengatakan kabbiru mi'ah bertakbirlah seratus kali Allahu Akbar Allahu Akbar berjamaah lagi halilu mi'ah ya bertahlillah apa namanya seratus kali dihitung dengan batu-batu ini para sahabat mengerti ini sesuatu yang di zaman Rasul tidak ada ya. kalau ini sesuatu yang baik mesti Rasul saw Alaihi Wasallam apa mengajarkan. Ya. Taib. Jadi ada dua kemungkinan. Ini sesuatu yang baik, tapi Rasul menyembunyikannya, berarti Rasul khianat. Dan ini tidak mungkin. Ya. Atau ini sesuatu yang baik, tapi karena Rasul tidak khianat, ini karena Rasul tidak tahu, sehingga Rasul tidak apa namanya menyampaikan, karena Rasul tidak tahu. Berarti telah menisbatkan sifat bodoh kepada siapa? Rasul. Ini baik tapi Rasul tidak tahu, sehingga Rasul tidak memberitahukan. Ya. Kalau dia mengatakan ini baik dan Rasul tidak tahu atau Rasul tahu berarti Rasul apa? Ya, khianat. Ya. Taib. Kemungkinan yang paling baiknya pahit, ya kan? Ya, semuanya pahit. Ya. Mau mengatakan Rasul khianat atau mau mengatakan Rasul itu apa? Jahil. Salah satu pilih itu. Nah. Ya. Makanya Ibnu Mas'ud ketika berada di depan orang-orang ini Ya, berarti kan baru saja Rasul wafat, Ibnu Mas'ud, para sahabat masih banyak. Ya. Para sahabat masih banyak. Ibnu Mas'ud mengatakan kepada mereka, betapa cepatnya kebinasaan kalian. Nah, mereka bukan sahabat nih. Nah, betapa betapa cepatnya kalian binasa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam baru saja wafat. Ya, Taib. Baru saja wafat dan para sahabat itu masih banyak. Ya. Kalian ini berada pada dua kemungkinan. Ya. Ya. Kalian merasa dan mengaku sebagai seorang yang telah menyatakan dirinya lebih baik daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih baik daripada para sahabat, karena kalian bisa melakukan amalan yang tidak dilakukan oleh siapa? Rasul. Atau kalian telah membuka pintu kesesatan. Ya, pilihannya hanya dua. Ya, ya tadi mengatakan Rasul SAW jahil, ya sama aja. Atau Rasul apa namanya? Khianah. Pilihannya dua saja. Ada yang bisa memberikan pilihan yang ketiga? Tidak ada. Itulah sahabat. Ya. Maka orang-orang ini mengatakan, wahai Abu Abdurrahman, kami ini tidaklah melakukan kecuali karena niatan kami baik. Tidak ada tujuan yang lain kecuali kebaikan. Apa kata Ibnu Mas'ud? Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun tidak mencapai kebaikan itu. Karena jalan yang ditempuh apa? Salah. Ya. Wabillahi taufik. Namun ternyata tidak dipedulikan oleh mereka. Terus kebid'ahan ini mereka pelihara. Terus penyimpangan tersebut yang tadinya dalam tata cara ibadah yang mungkin tidak begitu besar, maksud saya tidak begitu besar bukan terkait dengan apa namanya? akidah. Ya, namun semuanya bahaya besar. Hmm. Sampai akhirnya terus berkembang, berkembang, berkembang, ternyata mereka menjadi pengikut orang-orang Khawarij yang mengangkat senjata, mengangkat pedang memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang awalnya kebidaahan yang sigar, yang kecil kemudian menjadi besar, besar dan besar. Ya. Inilah rahasianya ma'asyiral muslimin. Kenapa kita diperintahkan untuk mengikuti para sahabat? Kenapa dikatakan dalam pokok-pokok akidah, pokok-pokok manhaj ahli sunnah wal jamaah adalah al-iqtida'u bihim. Mentauladani mereka para sahabat. Karena merekalah yang mengerti betul keadaan agama Islam yang sempurna seperti dikatakan oleh Rasul SAW dalam hadis ini aku tinggalkan kalian di atas agama yang jelas jernih malamnya seperti siangnya ya dan itu disaksikan oleh para sahabat dan tidak ada yang berpaling darinya kecuali akan apa binasa sehingga para sahabat mengerti betul penyimpangan yang sedikit pun juga ngerti apalagi penyimpangan yang besar Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Sehingga kita diperintahkan untuk mengikuti siapa? Para sahabat. Fas-sahabatu tamassaku biha walam najid fihim halikan insyaallah. Dan sungguh para sahabat betul-betul telah memegang wasiat Rasul dan ketahuilah dan ini keyakinan kita semuanya tidak ada seorang sahabat pun yang sesat, berpaling, binasa tidak ada. Tidak ada yang binasa. Semua sahabat itu telah diridhoi oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini harus menjadi keyakinan kita. Tidak ada satu orang sahabat pun yang melenceng dari jalan Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib. Itulah yang dinyatakan dalam Al-Quran. Itulah yang dinyatakan dalam hadis. Maka hati-hatilah dari orang-orang yang mencela para sahabat. Nah, sedikit atau banyak. Ya. Taib. Wazagho ba'dun nasi ba'dahum. Adapun orang-orang yang menyimpang adalah orang-orang sesudah sahabat, itu yang menyimpang. Termasuk tadi orang-orang yang berada di halakoh yang dia zikir dengan menggunakan batu-batu tadi itu bukan sahabat orang-orang sesudah apa mereka ya yakni di akhir asri sahabat ya di akhir masa sahabat yakni sahabat masih ada di akhir-akhir masa sahabat itu mulailah bermunculan kesesatan-kesesatan al-qadariyah al-khawarij rafidhah dan seterusnya. Ini mulai muncul di akhir-akhir masa bah, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Taib muncul di akhir zaman sahabat. Kemudian di zaman para tabi'in juga mulai semakin banyak. Summa intasharatil bid'a'u. Kemudian menyebarlah bid'ah bid'ah. Fabada'at firqatul khawarij. Muncullah kelompok khawarij warrawafil al-hulat dan orang-orang rafidah ekstrim fi akhiri khilafati aliyin radhiyallahu taala anhu di akhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ya Wabillahi taufik. Di masa-masa inilah kemudian muncul apa namanya? Banyak kebidahan-kebidahan. Ya. Yeah. Bismillah. Orang-orang Khawarij ini sebagai contoh kemunculan mereka di akhir zaman apa? Sahabat. Orang-orang Khawarij di masa Ali bin Abi Thalib telah memiliki kekuatan yang cukup besar. 6.000 orang kurang lebih berkumpul di Nahrawan, sebuah tempat di mana mereka bermarkaz. Mereka mempersiapkan pemberontakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan berita ini pun telah sampai kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan sampai kepada para sahabat. Dan ketahuilah di tengah-tengah mereka tidak ada satupun dari para apa? sahabat. Tidak ada sahabat satupun di tengah orang-orang apa? Ha? Khawarij. Tidak ada. Sampai kemudian fa'arsala ilaihim Abdullah ibn Abbas liyunadhirahum maka kemudian Ali bin Abi Thalib mengizinkan Ibnu Abbas untuk datang ke sana ya untuk menyampaikan nasihat dan walhamdulillah kurang lebih 2000 orang kemudian apa kembali kepada jalan yang hak namun masih tersisa ribuan yang lain na'am thumma ba'da dzalika sallu suyuf 'alal muslimin kemudian mereka pun ya menghusung menghasung ya membawa pedang-pedang mereka memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu perang besar ya perang memerangi Ali bin Abi Thalib. Ya. Taib. Dan para sahabat semuanya bersepakat untuk memerangi mereka orang-orang apa? Khawarij. Ya. Di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Naam. Asyahid ya, asyahid inti dari pembicaraan kita ma'asyiral muslimin intinya ya annal iqtida'a bis sahabati fihin najah. Sesungguhnya mentauladani para sahabat di situ ada keselamatan. Mentauladani para sahabat di situ ada kebahagiaan. Huwa safinatun najah. Mengikuti sahabat ibarat perahu di tengah banjir bah. Kita naik ke atasnya Ya. Kita akan selamat li Li'annahum karena mereka para sahabat syahadu nuzulal wahyi. Karena mereka para sahabat adalah satu-satunya generasi yang menyaksikan Al-Qur'an itu turun wa talaqqau fikhal Quran was sunnah dan mereka orang-orang yang langsung mempelajari dari Rasul fikih pemahaman Al-Qur'an dan sunnah dan sekaligus mereka adalah orang-orang yang langsung menyaksikan tatbik, penerapan Al-Quran dan Sunnah min Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyaksikan ya. ayat-ayat Al-Quran tentang masalah memotong tangan atau mungkin hukuman-hukuman apa, eh? taib, had yang lain. Nah, Disaksikan oleh para sahabat bagaimana memotong tangan itu bagi para pencuri. Para sahabat tahu apakah orang yang mencuri langsung dipotong? Tidak, dilihat dulu. Ada aturan-aturannya. Dilihat berapa yang dicuri. Ya. Kalau dia hanya nyuri permen kocek satu ya tidak dipotong ya kan. Ya, walaupun ini dosa besar. Tapi belum batas untuk dia apa? Dicuri. dapat dipotong. Ya. Kemudian mensurinya bagaimana? Ya. Taib. Wabillahi taufik. Ya. Ini semuanya dilihat bagaimana prakteknya. Kemudian ketika memotong, ya. Mana yang dipotong? Ya. Pergelangan atau siku atau apa namanya? Ya. Itu kan semuanya disaksikan oleh para sahabat. Mereka melihat sendiri bagaimana praktek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menerapkan ahkam menerapkan hukum. Para sahabat yang mengerti. Ya. Wabillahi taufik. Merekalah mereka lah toladan. Oleh karena itu, jangan heran kalau kemudian Rasul menekankan sekali kepada kita untuk mengikuti jalan mereka sebagai sebab keselamatan. Rasul mengatakan bahwasanya kelompok yang selamat tadi adalah ma'ana alaihi wa ashabi Orang-orang berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Juga Rasul mengatakan alaikum bisunnati. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Dan sunnahnya al-khulafa' ar-rasyidin. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini ilmu yang sangat berharga lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Tidak ada nilainya dunia dan seisinya itu. Ketika Allah memberikan kepada kita ilmu ini, ya, betapa banyak manusia bingung di tengah badai fitnah. Kelompok ini mengatakan kami yang benar. Kelompok itu mengatakan kami yang apa? lurus. Kelompok itu mengatakan kami yang paling ya Sip, bagus. Ini mengatakan kami yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah ya kami ini. Ya. LDII mengatakan kami ikut Quran dan Sunnah, ya kan? Kami golongan yang benar. Ahmad Sukino juga mengatakan demikian MTA-nya. Kami ini yang benar. Ya. Kemudian yang lain juga mengatakan demikian. Ya. Semua orang bingung. Orang baru masuk Islam bingung ini yang benar yang mana. Jama'atut tabligh juga demikian. Ikhwanul muslimin. Ya, subhanallah. Taib. Lo dulu Rasul mana? Dulu Rasul ikut mana? Ya, Jama'atut tabligh. Ya. Ikhwanul muslimin. Rasul dulu mengikuti MTA Ahmad Sukino. Ya. Taib. Lalu bagaimana cara membedakan? Nah inilah ikhwan. Ketika seorang muslim Diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala ini, bersyukurlah pada Allah. Semua boleh mengaku saya punya hubungan dengan Laila. Kullun yadda'i waslan bilaila. Biar semua orang mengaku saya punya hubungan dengan Laila. Namun Laila tidak mengakui semua hubungan tadi. Wa Laila la tukiru bidak. Demikian kata peparut atau syair orang Arab. Ya. Boleh semua orang mengaku saya punya hubungan dengan Laila. Namun si Laila belum tentu mengakuinya. Ya. Taib, harus ada bukti. Semua orang boleh mengatakan saya mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah. Saya mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah. Namun Al-Qur'an dan Sunnah yang mana? Ya. Yang benar adalah Al-Qur'an dan Sunnah yang difahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum yang kemudian diwariskan kepada para tabi'in, para ulama tabi'in ya seperti Umar bin Abdul Aziz ya kemudian Asy-Sya'bi dan seterusnya diwariskan pada atba'u tabi'in diwariskan pada imam-imam ahlu Sunnah wal Jamaah Imamul Bukhari wal Imamu Muslim wal Imam Abu Dawud wal Imamu Nasa'i wal Imamu Tirmidzi wal Imam Ibnu Majah wal Imamu Abu Hanifa, wal Imamu Syafi'i wal Imamu Malik wal Imamu Ahmad terus diwariskan pada para ulama berikutnya berikutnya ila yaumina hadza ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat sehingga bisa dilihat Ya, walhamdulillah rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini poin yang sangat penting yang diingatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hambal dan ini adalah manhaj jalan di mana kita berjalan di atasnya prinsip yang kita memegang prinsip tadi dan ini adalah akidah ahli sunnati wal jamaah al-iqtida'u bihim mengikuti dan mentauladani siapa para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ya taib bismillah sampai jam berapa jam 3 Baik. <clears throat> Kita masuk pada prinsip berikutnya. Nah. Qala al-Imam Ahmad bin Hambal, berkata Imam Ahmad bin Hambal termasuk pokok-pokok sunnah indana di sisi kami ahlu sunnah wal jamaah para sahabat, para tabi'in, adba'ut tabi'in adalah watarkul bidah meninggalkan kebidahan-kebidahan ini prinsip ya. Taib ijtinabul bidah wal hadaru minha ya. meninggalkan kebidahan dan berhati-hati dari kebidahan ini adalah termasuk prinsip yang mendasar manhaj dan akidah ahli sunnati wal jamaah meninggalkan bid'ah mahiyal bid'ah apa ini maksud dengan bid'ah bid'ah adalah sebuah jalan yang baru di dalam agama yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada apa? Allah Subhanahu wa taala. Karena baru berarti tidak ada landasannya dari apa? Alkitab dan Sunnah. Ya. Jadi bid'ah adalah tariqah jalan yang muhdasah, yang diadakan yang baru dalam agama. Jadi bukan urusan dunia. Ya. Seperti ibadah misalnya atau zikir atau yang semisalnya. Ini yani jalan yang baru dalam apa? Agama. Ya. Yang dibuat dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada apa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalilnya dari kitab atau sunnah itu bid'ah. Ya. Jadi sekali lagi ini yang dimaksud dengan bid'ah. Bukan perkara yang baru dalam urusan dunia. Kalau urusan yang baru dalam dunia ya ya tidak masalah. Rasul mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih ngerti tentang urusan apa? Dunia kalian. Ya. Sehingga dalam urusan dunia silahkan berinovasi. Ya. Sampai kemudian muncullah teknologi-teknologi ya yang dulu orang berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan onta, menggunakan kuda, menggunakan himar, ya. Kemudian inovasi keluar becak, kan kan ya. Nah, inovasi ini kan, tidak ada zaman Rasul becak. Kemudian lebih canggih lagi ya kan motor, motor pun berkembang dari tahun sekian sekian, ya. Kemudian juga kereta, pesawat, ya pesawat terbang pun macam-macam ya ada yang lambat ada yang cepat ada yang secepat suara ya toib wabillahi taufik ini urusan dunia jadi jangan dimas dan jangan dimasukkan dan dikait-kaitan urusan apa dunia ini ya jadi harus ngerti apa itu bid'ah ya nah jadi bid'ah adalah cara yang baru dalam agama. Apakah itu akidah, apakah itu amalan, ya, cara yang baru dalam agama yang dibuat tidak ada dalil dari Alkitab dan Sunnah dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itulah bid'ah. Naam. qalal al-muallif wa al minal usul wa tarkul bid'ah termasuk pokok ahlu sunnah wal jamaah adalah meninggalkan semua kebidahan. Kenapa harus meninggalkan semua kebidahan? Li'annal bidah fi hal halak. Karena dalam kebidahan itu ada kebinasaan. Ya. Wahadihil firok dan kelompok-kelompok yang sesat itu semuanya tidaklah sesat kecuali karena terjatuh kepada apa? Kebidahan. Ya. Dan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala hanya satu. Ya. Jadi jangan dikatakan jalan menuju Allah itu banyak, enggak, cuma satu. Yaitu yang dibawa diajarkan oleh siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan tadi sudah yakin bahwasanya Rasul meninggal ya, sudah apa namanya? sempurna. Tidak ada yang tersisa, yaitu jalannya itu, Rasul. Makanya di dalam Al-Qur'an Ya, jalannya Allah, jalannya Rasul disebutkan dalam isim mufrad tunggal. Isim kata benda tunggal. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam surah Al-An'am. Ya. Allah mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman. Dan inilah jalanku, jalan dengan kalimat apa? mufrad. Ya, inilah jalanku yang mustaqim yang lurus fattabi'uhu ikutilah jalan ini wala tattabi'u subula dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan nah di situ disebutkan dengan bentuk apa jamak karena kalau kalian mengikuti jalan-jalan tadi fatafarraqu bikum an sabilihi kalian akan bercerai-berai dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Rasul membaca ayat ini, dalam surah Al-An'am ayat 153 tersebut Rasul membuat garis lurus yang panjang di atas tanah. Ah, garis lurus. Kemudian membuat garis-garis kecil di kanan dan kiri, banyak garis kanan kiri. Nah, ya. Kemudian sembari membaca ayat ini, Rasul tunjukkan jari beliau ke dalam satu jari yang apa? Satu garis yang apa? Lurus. wa anna hada sirati mustaqimah. Inilah jalanku yang lurus, satu jalan ini. Ya. Adapun yang kanan kiri hadhihi subul. Inilah jalan-jalan di mana masing-masing jalan itu ada syaitan yang mengajak manusia untuk masuk ke dalam jalan tadi. Ya. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqiman. Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat garis yang lurus Wakola kemudian mengatakan hada siratullah inilah jalannya Allah satu itu. Thumma khatta an yaminihi wa an shimalih. Kemudian Rasul membuat garis-garis di kanan dan kiri ya, khututon garis-garis yang banyak. Wakola kemudian Rasul mengatakan hadi subul inilah jalan-jalan ala kulli sabil pada masing-masing di jalan-jalan tersebut ada syaitan yad'u ilaih yang mengajak masuk ke dalamnya Faman tarokas sirat al-mustaqim maka barang siapa yang meninggalkan garis yang lurus jalan yang lurus ini apakah fi aqidatihi dalam akidahnya au ibadatihi atau dalam ibadahnya au fiqhihi atau dalam fikihnya au masyakala dhalik atau yang lain berarti dia telah menempuh jalan-jalan yang ada di kanan dan kiri tersebut kalau dia terus berjalan di jalan tadi tambah lama tambah jauh atau tambah mendekat ikhwan tambah jauh ini kalau persimpangan kalau sudah kesasar semakin lama semakin jauh ya baik maka jangan heran kalau tadi orang yang tadinya berzikir dengan menggunakan batu-batu itu menyimpang sedikit diingatkan tidak mau bablasan terus jauh sampai akhirnya apa ya, mengangkat pedang untuk memerangi siapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu Ya. Wabillahi taufik. Oleh karena itu berhati-hatilah dari bid'ah. Fal hadzara al min minal bid'ah wad dhalalat. Maka hati-hatilah, hati-hatilah dari kebid'ahan-kebid'ahan dan kesesatan-kesesatan. Dan sungguh saking semangatnya dan sangat semangatnya Rasul sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengingatkan masalah ini di dalam khutbah hajah beliau Beliau sering mengingatkan dan selalu menyebutkan wa iyyakum wa muhdatsatil umur dan hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah karena segala perkara yang baru itu adalah bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah dan semua kebidahan itu apa? sesat. Wa kulla dhalalatin finnar dan seluruh kesesatan itu di mana? Di mana? Neraka. Ya. Nah, dan Rasul juga mengatakan tentang tertolaknya orang yang beribadah dengan apa? Bid'ah. Man ahdasa fi amrina hadza ma minhu raddun. Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam agama ini yang tidak ada urusannya dalam urusan kami ini, fahuaradun amalan tadi tertolak. Demikian juga yang mengamalkan, yang membuat dan yang mengamalkan sama saja fahuwa raddun. Semuanya apa? Tertolak. Iya. Bismillah. Jangan remehkan masalah bid'ah. Ya. Karena yang sedang kita pertaruhkan adalah diterima tidaknya amalan. Jangan bermodal dengan ucapan yang pentingkan ikhlas. Betapa banyak orang tertipu dengan kalimat ini. Yang penting kan apa? Ikhlas. Ya. Tapi kalau yang dilakukan syirik apa ya terus diterima oleh Allah. Ya. Yang penting kan ikhlas. Ya. Taib. Mengadakan acara sesajen di pinggir laut, ya. Yang penting kan ikhlas. Nah. Ya. Ini syirik bukan ikhlas ini. Ya. Taib ada dulu seorang sahabat dan kita tidak ragu-ragu tentang keikhlasan mereka kita tidak ragu-ragu tentang semangat mereka dalam kebaikan namun amalan mereka dikatakan oleh Rasul tidak diterima karena tidak sesuai dengan tuntunan Rasul karena jahil belum tahu ya mereka punya ulur, ya, tidak sengaja dan tidak berniat untuk melakukan penyimpangan tidak namun ini ditakdirkan terjadi untuk mengingatkan kepada kita. Ketika Idul Kurban, hari raya Idul Kurban, ya, yang seharusnya korban itu disembelih sesudah sholat Idul Adha, ya. Ini ada seorang sahabat yang menyembelih sebelum sholat. Memang sengaja disembelih sebelum sholat. Jadi Rasul selesai sholat berdiri khutbah, kok sudah ada kambing yang mati. Berarti kapan nyembelihnya? Ya otomatis sebelum sholat tadi. Nah, ya. Nah, sebelum apa? Sholat. Maka Rasul panggil sahabat ini. Rasul mengatakan syatu kasyatu lahmin. Sembelihanmu ini hanya sembelihan biasa, seperti orang mau makan dagingnya. Kamu tidak dianggap korban karena aturannya tidak terpenuhi terkait dengan waktu. Ya. Kemudian Rasul merintahkan untuk apa? Mencari hewan yang lain sebagai penggantinya. Iya. toyib, Wabillahi taufik. Dan demikianlah semua apa namanya? ibadah. Jangan membuat aturan-aturan yang baru yang berakibat tidak diterimanya amalan tersebut. Ya. Maka berhati-hatilah dari kebid'ahan, apapun kebid'ahannya. Yang besar atau yang kecil. Ya, wabillahi taufik. Ya. Dan juga hati-hati dengan syiar yang mengatakan ya bid'ah itu ada yang hasanah. Ya betul ada bid'ah, tapi ada bid'ah yang apa? hasanah. Cuma problemnya semua yang baru yang mereka lakukan dikatakan apa? hasanah. Nah, terus bagaimana ya kan? Ya. Taib. Wabillahi taufik. Orang membuat suatu amalan baru ketika kita nasihati, Pak ini tidak ada contohnya dari Rasul, tidak ada contohnya dari para sahabat. Ya, ya. Tapi Tidak ada keterangan para ulama, tidak ada satupun. Kita pastikan Rasul tidak melakukan ini. Ini bid'ah, betul ini bid'ah. Tapi bid'ah apa? Hasanah. Terus jadi kapan? Ya, ya. Kapan selesainya? Kapan ada bid'ah dolalah? Semua yang melakukan mengatakan apa? Hasanah. Jadi tidak ada artinya sabda Rasul kullu bid'atin apa? dolala. Tidak ada artinya sabda Rasul itu. Juga ucapan Rasul wa iyyakum wa muhdatsatil umur juga tidak ada artinya. Dimentahkan semuanya di sini. Dimentahkan. Ya. Wabillahi taufik. Nah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah dan betapa banyak kebidahan yang ada di sekitar kita kebidahan yang terkait dengan keyakinan kebidahan yang terkait dengan amalan, ter, kegiatan apa kebidahan yang terkait dengan ucapan, macam-macam model dan bentuk kebidahan. Dan ini mungkin butuh dan perlu pembahasan apa namanya khusus. Seperti Al-Imam Syatibi rahimahullah, Al-Imam Syatibi rahimahullah, ya beliau menulis sebuah kitab khusus, kitab Al-I'tisam. Di situ disebutkan tentang masalah bid'ah, rincian-rincian dan banyak sekali bagus pembahasan uh, eh, Imam Syatibi rahimahullah. Taib. Dan yang lebih menyedihkan lagi, kebidahan-kebidahan ini seringnya muncul dari orang-orang yang dianggap apa namanya? Ha? Berilmu, bertitel profesor, doktor, ya. terakhirnya MM, mau mati, ya kan. semua orang MM ya kan, mau mati ya. Toh, pernah dalam sebuah hari raya Idul Fitri di sebuah apa namanya sholat id saya hadir ketika itu e, pembicaranya adalah seorang profesor doktor eh, luar biasa nah, didatangkan didengar oleh orang satu kabupaten mungkin ya dia bicara tentang zakat fitrah ya. zakat fitrah kita kan sudah ngerti bahwasanya zakat fitrah sejak zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibayarkan sebelum sholat apa? Eid dan segera dibagikan kan gitu ya. ya Jangan sampai Anda sengaja wis langkota bayar zakat fitrah ngenteni tanggal 5 Syawal. Kan tidak ada yang berani seperti itu. Ada yang berani? Nah, situ kalau berani, berani nanggung dosanya. Ya, berani tidak diterima amalannya. Ini berkata sang profesor yang cerdas. Ya. Ya. Dia mengatakan, zakat fitrah itu menurut saya sekarang kita kumpulkan saja semuanya. Tidak usah dibagi. Ya. Tidak usah dibagi. Baik. Kita simpan, kita olah, kita kembangkan sehingga menjadi banyak hasilnya sehingga akan lebih bermanfaat kepada apa? kaum muslimin. Mantuk-mantuk orang yang dengar, oh iya juga ya. Begitu ya, kawan. Ya. Ya subhanallah. Nah. nah, dia telah mengucapkan sesuatu yang belum pernah diucapkan oleh siapa? Rasulullah SAW. Dan sungguh kondisi ya zaman Rasulullah SAW mungkin lebih fakir para sahabat atau mungkin ya kan. Ya. Dan pemikiran itu mungkin bisa jadi pada zaman Rasul, namun Rasul tidak mengatakan. Maka kita katakan kepada anda, wahai Pak Profesor, anda telah mengucapkan suatu ucapan yang belum pernah diucapkan oleh Rasul SAW. Ilmu anda ini belum diucapkan oleh Rasul SAW. Maka anda lebih pandai dari Rasul, ya, atau Rasul tahu dan sebenarnya ingin menyampaikan tadi tapi Rasul apa namanya ya beliau tidak sampaikan ya kan Taib. artinya beliau apa khianah Taib. kita biarkan Pak Profesor untuk menjawab ya Taib apa jawabannya salah satu dari dua tadi saya lebih pandai dari siapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau Rasul SAW sebenarnya tahu hanya saja beliau tidak menyampaikan dan tidak mau menyampaikan kepada apa? umat ini. Pilih salah satu dari itu. Dia tidak akan berani salah satunya. Dia hanya mengatakan, saya niatannya baik. Ya. Seperti tadi orang-orang apa namanya? Ya. E, bakal khawarij tadi. Ya. Nah. Demikian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa menjauhi kebidahan-kebidahan baik i'tiqad, keyakinan, ucapan atau perbuatan.